as TV, informatif dan edukatif. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hadirin dan hadirat segenap jamaah salat isya dan salat tarawih musalla al-mubarakah yang pengurusnya diantaranya Ustaz Azhari nama dan juga Ustaz Fatahullah Marjani dan juga segenap asatidz lainnya imamnya hari ini Ustaz Jamroni dan juga bapak-bapak ibu-ibu sekalian baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena dilakukan jaga kita. Mudah-mudahan di situ yang kelihatan dia hidup dan tidak tidur. Amin. Ya Allah. Syukur kita yang teringat kalau malam ini kita masuk malam ke-7 untuk sholat tarawih kita. Ya mudah-mudahan malam ke-7 ini bukan kita semakin sibuk urusan kerjaan, malah justru kita semakin sibuk dalam kita punya urusan terawih jangan sampai ketinggalan. Kadang-kadang kalau malam pertama ini bapak penyisihan mulailah Saudara sekalian, kalau kita tahu pas kita keluar bekas korani yang udah dipakai dari mau pulang lagi, kan ketahuan tuh. Masya Allah, ini masjid jamaahnya sampai ke jalanan. Emang kenapa sampai ke jalanan, saudara sekalian? Kita lihat bekas-bekasnya itu korani yang ditinggalkan setelah dia gunakan untuk sholat. Masuk aja saudara sekalian babak semifinal. Saudara sekalian mulai beruntung kan? <laughs> Kayak kembang bacang. Mulai maju jamaahnya. Eh, kita nggak lihat lagi bekas-bekas orang seperti malam-malam satu dua tiga. Bahkan karpetnya juga udah mulai dibulung di belakang. Udah nggak ada lagi bekas koran, karpet yang ada juga digul, iya, iya. digulung saudara sekalian. Mulai orang pada sibuk untuk urusan dunianya. Ada yang mondar mandir mall, ada yang sibuk dagang, ada yang sibuk usaha. Kenapa dia sibuk dagang? Sebentar lagi kan mau lebaran kita nanti cari duit yang banyak. <laughs> Pola yang seperti ini pola yang keliru saudara sekalian. Masuk nanti babak finalnya saudara sekalian udah tinggal sebaris dua baris dan semuanya lebih dikit lagi saudara sekalian. Belum lagi ada yang saudara-saudara kita yang masih punya kampung halaman, punya keluarga, mulai daripada hengkang ke kampung halaman jalan tol sudah jadi macet sholat udah lagi nggak dipikirkan yang namanya terlalu terawih Saudara sekalian, ini yang kebiasaan kita saban tahun yang tentunya mesti kita rubah. Kalau seperti itu terus nggak ada kita punya kualitas dalam ibadah kita. Maka saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa juli wal taqas." Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat pahala puasa yang dia dapat hanya lapar haus doang. Kenapa yang dia cegah lapar dan haus saja karena yang dia jaga asal jangan makan sama asal jangan minum yang lain tetap saja ngurangin timbangan dan takaran jalan terus saudara hadirin sekalian katanya mah di pasar dia timbang katanya udah sekilo di warung katanya udah sekilo Pas ditimbang di rumah dengan kiloan yang benar Belum ada sekilo Ini kan namanya bohong Saudara sekalian Di Tenapang saudara sekalian masih ngurangi meteran Saudara sekalian Dikata sudah 50 meter Tapi belum ada 50 meter Saudara nasional muslimin Ini yang kerja adalah kita bahwa kita tahu itu perbuatan yang mungkar. Kenapa kita nggak bisa rubah? Kalau kita nggak bisa rubah, tidak akan pernah bisa untuk menjadi manusia yang berkualitas. Maka saudara sekalian, kata orang bilang, Ustaz kalau saya jual barang, kiloannya bener banget, rugi saya. Eh, siapa yang bilang orang bener rugi? Nggak ada yang namanya orang benar rugi. Yang rugi adalah orang yang agak benar. Saudara, orang yang sembahyang sama orang yang agak sembahyang yang rugi yang mana? Yang agak sembahyang. Orang yang dagangnya benar sama dagang agak benar, yang rugi yang dagang benar sama yang dagang agak benar. Yang agak benar. Orang yang bohong-bohongin itu letter letteran sebenarnya itu letteran nggak ada sletter di dalamnya dia patri itu di dalamnya tuh ada apa di dalamnya ya ada busa busa tuh di pantat itu letterannya dimasukin kardus dia patri lagi sehingga tebal di situ kelihatannya sleter ternyata setelah dibongkar itu takarannya nggak ada sleter bohong apa bohong Bohong apa bohong? Kira-kira kalau yang bohong begitu rugi apa tidak dia sendiri? Rugi dunia akhirat dia rugi. Makanya kalau dagang biar benar. Saudara sekalian, bilang ini saya dagang nggak bohong-bohongan, saya benar-beneran. Kalau emang badar-badar sliter-sliter sampai kapan di mana juga pakai timbangan mana sliter. Saya tidak pernah ngurangin. Memang harganya ada mahalan sedikit. Kalau dia dagang 350, saya 360. Emang apa? Coba lihat takarannya. Saya nggak pernah ngurang-ngurangin takaran. Kira-kira besok ini besok kalau begitu orang yang tahu bahwa satu warung dia bohongin orang, yang satu warung dia benar memang harganya tinggian. Kira-kira besok yang meludak orang belanja apa yang bohong apa yang benar? Karena bohong udah makanan sehari-hari sih gitu Makanya kita kata nih sarung luntur, kita kata sarung luntur, bilang sarung tak luntur. Saudara sekalian, cucian tidak sekali, habis dah melunturin yang lain. Ya Allah, kalau kita kata luntur, emang berarti begitu. Kalau pertama luntur katanya kalau tak tak nya kalau luntur, dia kata panjang, untuk luntur juga. Jadi saudara sekalian, emang makanan tukang bohong, sampai kapan pun dia jadi bohong. Maka kapan kita menjadi manusia yang berkualitas, Allah akan cetak kita menjadi manusia yang berkualitas. Bagaimana kualitasnya manusia yang Allah akan cetak melalui puasa? La'allakum tahtam pun, Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa Saudara hadirin mahasiswa muslimin rahimahullah Dalam puasa kita diajarin Bagaimana menata kehidupan Bagaimana mendidik anak dalam rumah tangga Di dalam puasa ini Dalam puasa ini kita diajarin benar Yang ajarin siapa? Langsung Allah Coba lihat kita ajak anak kita makan bersama-sama dalam berbuka. Biasanya sering bapaknya belum pulang dari kerjaannya. Emang dia kerjanya mau disuruh di Salem dua? Kan di Salem balik, di Salem dua. Saudara sekalian, naik motor, naik mobil, macet, pulang malam pergi gelap pulang gelap, pergi nggak pernah ketemu anak pulang anak kadang udah tidur. Saudara hadirin sekalian di rumah ketika puasa, ya Allah, sebulanan kita bersama anak-anak, makan sama anak-anak, buka sama anak-anak, sahur bareng keluarga anak istri. Sembahyang kadang-kadang kalau kita ke musola nggak ke masjid karena jauh, bikin di rumah ada musolahnya. Di musolah rumah yang dia buat dia sholat bersama-sama dengan anak istrinya. Masya Allah, anak nggak tuh keluarga kelihatannya. Anak nggak tuh keluarga Kita nggak usah begitu dah, emang rumah kita kecil-kecil. Bagaimana kita membuat musola di dalam rumah? Kadang-kadang kita membagi pada anak-anak juga udah cukup. Anak empat kamar guru <laughs> anak empat udah gede-gede kamar dua ya bagaimana kalau bikin musola? Kalau begitu jangan di rumah musola aja sembahyangnya subuh di musola zuhur di musola asar di musola maghrib di musola saudara sekalian ampe numpang adem di musola <laughs> musolanya udah mulai pada AC ya Allah pulang kerja kayaknya panas banget di rumah dia bukan main lah lari aja ada pemusola mau ngapain bayar asar alasannya bayar asar dan sembahyang asar habis sembahyang asar juga Alhamdulillah enak banget kan masya Allah untung nggak deket musola untung nggak ada yang rugi rumah dekat musola Saudara hadirin sekalian, ada orang yang merasa bengong dekat musola. Emang apa ntar ntar gue diazanin, ntar ntar gue diazanin, mau gue azanin lu. Ntar ntar azan, ntar orang haji, ntar punya selawat. Kadang-kadang ada yang komen juga, musola jangan gitu-gitu amat. Kenapa lah? Kita kan mau pada istirahat juga. Saudara hadirin sekalian, emang mesti harus di diberikan waktu untuk masyarakat kalau mau azan jangan jauh-jauh waktu udah bacaan mulai dari 15 menit sebelum azan kan tuh ya ya arhamar rahimin irhamna mau subuh kurang 15 menit ini bangun yang jam apa lapor Ayo saudara RT 12 Bangun Bangun Bangun Mau subuh tak ketinggalan Orang ada yang pulang hampir pagi, ada kan ya? Ada. Yang tugas dia kerjanya siang pulang hampir pagi lagi sedang ngantuk ngantuknya. Eh, mau sholat berisik banget dari itu perempuannya. Saudara sekalian bangun-bangunin sumur. Rasanya pengang. Jangan juga saudara. Karena lingkungan kita juga saudara mesti dijaga. Bukan saja orang non Islam. Orang Islam juga cuma istirahat. Ada waktu di mana mereka istirahat. Ada waktu di mana mereka untuk sholat kita bangunin. Saudara sekalian itu masing-masing ada waktunya. Maka di dalam sholat itu kita diajarin disiplin. Berasa nggak diajarin disiplin kita? Hei, eh, berasa nggak kita diajarin disiplin? Berasa. Tuh kita buka puasa, kita sahur. Udah begitu sahur mau mau apa namanya waktunya di mana kita harus nahan ada imsaknya dulu. Itu lampu kuning supaya nanti jangan pas sudah waktunya subuh kita lagi masih makan saudara sekalian. Maka saudara sekalian buka puasa juga tidak boleh lima menit biar kata belum waktunya. Mesti kita harus taat waktu, disiplin waktu. Itu diajarin dua menit lagi belum azan nggak boleh kita kolong di menceborna jadi telan dah. Aduh, dua menit lagi jago lompol. Eh eh eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Nggak boleh, nggak dimakan Pak Ustaz di kolom doang. Nggak ditelan di kolom doang, biar di kolom juga. Saudara sekalian nggak boleh. La ilaha illallah, udah kata. Dikit lagi, satu menit lagi belum waktunya ada satu menit lagi ya ambil korma Rupanya pas diambil orma dia kira udah pedu berbelan. Kata ustaznya, eh belum pedu, belum pedu, belum belum belum udah makan ya? Enggak, enggak makan. Di kolong gua manusia. <laughs> Saudara hadirin sekalian, ini kita diajarin disiplin. Disiplin makan sahur, disiplin buka puasa, itu kehidupan itu mesti harus kita hidup dengan disiplin. Kalau nggak disiplin hidup nggak akan jadi orang sukses. Sholat aja disiplin. Mana waktu zuhur, mana waktu asar, mana waktu maghrib, mana waktu isya, mana waktu subuh harus disiplin. Anda orang agak disiplin. Allah Akbar kita kirain kali sembahyang asar Alhamdulillah ada sembahyang asar yang buka gue zohor sekali sekali, Kata boleh Iya Yang ada perintah Allah Salatu ala waktiha Sembahyang itu yang paling bagus Paling aktor tepat pada waktunya Giliran zohor masuk Allah Akbar Allah sudah kita rapi azan, kita sholat zuhur. Itu yang paling afdol. Bukan lantas kita nggak di mana mana musafir kagak, berpergian jauh bukan saudara sekalian di rumah-rumah aja. semua yang zuhur dikerjakan pada waktunya asar. Ini nggak disiplin saudara sekalian. Allah telah berikan waktu-waktu sholat pada waktunya masing-masing. Buka puasa disiplin, sholat disiplin. Lihatin bagaimana sholat ketika imam Allah Akbar, makmum Allah Akbar. Semua imam dan makmum sudah dalam keadaan suci. Ketika imam Wailil Maghdubi alaihim walam Amin. Imamnya untuk tidak kebenaran. Iman ini disiplin. Konsekuen dia. Kalau dia udah menyatakan udah batal, batal wud, batal sholatnya. Karena dia kentut, wudhunya batal, membuat sholatnya juga jadi batal mundur itu imam-imam maju yang ada di belakang Pak pengganti gantiin begitu konsisten konsekuen dan disiplin karena boleh dan berdosa besar andai kata imam wala amin aku amat dia apa tahu Ya Allah, ini imam nggak tahu diri. Imam nggak tahu diri. Jangan kata imam, makmum dengan makmum juga nggak saling tahu. Yang mana yang masih punya wudhu, yang mana yang udah nggak punya wudhu. Sebenarnya batang nggak kedengeran, ya nggak apa-apa. Ya nggak pernah menoleh kanan menoleh kiri masing-masing. Karena apa? Itu disiplin masing-masing udah ada ukurannya, udah ada ilmunya yang dimiliki oleh kita. Apa saudara sekalian? Kalau kita batal wudhu, maka kita harus konsep Itu disiplin. Semua yang ada di alam ini disiplin semua. Lihat benda-benda angkasa, di luar angkasa itu begitu banyak bintang-bintang, bukan satu. Planet bukan delapan, bukan sembilan, bukan sepuluh, banyak sebetulnya planet. Gugusan bintang-bintang kalau kita belajar dulu di ilmu pengetahuan alam saudara sekalian banyak yang mana gugusan Bima Sakti Andromeda macam-macam begitu banyak Saudara sekalian nggak kehitung, tapi semuanya itu disiplin berputar masing-masing dengan porosnya masing-masing, saudara sekalian, sehingga tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Kenapa? Disiplin. Kata Allah, wal qama wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim matahari itu berputar pada porosnya, yang melinding masing-masing saudara sekalian matahari bintang melinding masing-masing saudara sekalian lalu Allah nyatakan wal qamar qaddarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim matahari tidak tampak bulan keluar meeting itu bulan saudara sekalian kagak tabrakan ke sono kemari saudara masyarakat muslimin kenapa masing-masing disiplin mengikuti apa yang diatur Allah subhanahu wa ta'ala kalau disiplin ada insya Allah ayam tidur disiplin Masya Allah ayam paling disiplin Giliran matahari udah mau masuk, udah mau hilang, matahari itu ayam masing-masing cari tempat tidur. Yang tidur di pohon jambu naik ke pohon jambu. Yang tidur di pohon mangga naik ke pohon mangga. Yang tidur biasa ditutupin sama kukusan sudah sekalian sama tempat tidurnya. Begitu dia ada di situ. Ya Allah, yang tidur di kandang naik ke kandang. Ada ayam yang anaknya masih kecil-kecil, mahnya ada punya pikiran. Saudara sekalian, anak delapan, yakin, yakin. Mana emaknya kayak pohon mangga. Memang <laughs> kalau punya pikiran. Saudara hadirin sekalian, disiplin. Giliran ayam naik ke pohon mangga. Semua pada naik. Datang malam, diam semua. Nggak ada yang pada ngaco masalah nggak ada nggak ada yang pada turun. Biar di bawah ada layar tancap, saudara sekalian. Filmnya lagi serem dengan rame-ramenya, saudara sekalian. Filmnya mabak, saudara sekalian. Bukan film ayong. Saudara sekalian dulu itu ayam kira-kira di bawah ada tontonan di pada turun nggak? di pada turun nggak? hari ah, dia turun nggak? Banyak makanan ya. Turun aja. Lah, saudara nggak ada yang turun. Biar film rame, makanan begitu banyak sampah-sampah di situ. Itu ayam ada bergeming di atas dia undangan tempat tidur. Kalau ada saudara sekalian ayam yang turun itu ayam yang rumahnya kalau waras sekali. <laughs> Saudara hadirin sekalian, lihat itu ayam. Makanya ayam itu berkah. Berkah ya ayam. Betul. Dipotongin sampai hari nggak habis-habis. Nor aja dia. Dia kalau nular tuh ayam nggak kita cari-cari. Telur kita nggak kita cari-cari kan. Iya, itu ayam telurnya nggak kita cari-cari. Dimakan sama siapa aja itu telur untuk ayam nggak kita cari-cari saudara sekalian. Dipotongin sampai hari berkah itu ayam. Kenapa? Hidupnya disiplin. Beda sama kucing. Saudara, kalau kucing, bukan kalau orang buah, Benteng daun daripada ya, turun semua. Benteng daun terwujud. Lari-lari mau saudara sekalian. Habis tuh benteng daun pada turun. Kita tahu turun pas giliran hujan. Wahyalah rahmatullah Wah, pecah mata angkat. Dia pada turun. Diinjak-injak kucing saudara sekalian. Kalau siang itu kucing, perubahan yang lebahan aja dah tidur aja tidur di depan dapur warna hitam malah jadi tidur aja dah saudara sekalian malam jelek semua sekalian si jalan kemana aja dah dia berantem dia kawin dia berantem macam-macam saudara sekalian makanya kucing agak berkah biar agak dia motong kucing agak banyak kayak Iya iya. Yang maka dari itu hidup mau berkah, yuk kita disiplin. Bulan Ramadan diajarin kita untuk disiplin. Disiplin bagaimana kepada anak, kepada istri, kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah. Insya Allah kita bakal sukses, bahagia, selamat dunia dan